بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والطواغيت كثيرون dan para taut itu banyak ru'usuhum khamsatun pimpinan-pimpinan para tohut itu ada lima yang pertama pimpinan para tohut itu ialah iblisul la'natullahi alaih saleh لعنه iblis dari kata ablasa yakni abada Allah jauhkan dia dari rahmatnya sehingga dinamakan iblis sebelum dia dinamakan iblis namanya adalah Harith kemudian setelah dia kufur kepada perintah Allah dia dinamakan iblis Kita lihat footnote pertama dari Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah wa huwa alladhi di abawaini dan iblis la'anahullah itu ialah yang akhraja abawain yang mengeluarkan bapak ibu kita Adam dan Hawa minal jannati dari surga bil ururi dengan tipu daya wal makri dan makar wal khadi'ati dan dengan berbagai intrik-intrik washtahara bidalika dan telah masyhur peristiwa itu wa urifa bihi dan telah diketahui peristiwa tersebut wa nadallahu azza wa jalla al mu'minina ajma'ina dan Allah yang maha agung dan maha mulia telah memanggil kaum mukminin secara keseluruhan wa haddarahum min ittiba'ihi dan Allah memperingatkan mereka kaum mukminin untuk jangan sampai mengikuti jejak iblis itu. Kama fi qaulillahi azza wa jalla sebagaimana hal ini dalam firman Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia A'udzu billahi minasyaitonir rajim من همزه ونفضه ونفضه يا أيها الذين آمنوا وعي orang-orang yang beriman La tattabi'u kutuati syaitani Janganlah kalian mengikuti kutuat langkah-langkah dari syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan fa'innahu maka sungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsyai wal mungkari memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran Allah memperingatkan kita dari utuati syaitan, langkah-langkah syaitan. Kita baca bagaimana langkah-langkah syaitan. Fahuwa yad'u ila kulli fahsyain wa ila kulli mungkarin. Syaitan menyeru kepada segenap perbuatan keji wa ila kulli mungkarin dan segenap menyeru kepada segenap perbuatan mungkar wa zakarallahu tabaraka wa ta'ala dan Allah menyebutkan khabarahu kabar kejadian tindakan atau makar-makar iblis itu syaitan itu wa qissatahu dan Allah memberitahukan tentang kisah kisah syaitan itu fiyomil qiyamah pada hari kiamat nanti tentang yauma yu'linu pada hari itu pada hari kiamat nanti syaitan akan mengumumkan bara'atahu sikap berlepas dirinya dia dari pengikut-pengikutnya memang tahu dari orang-orang yang mengikuti syaitan itu Haitu qala Allah di mana Allah berfirman Azza wa Jalla memberitakan tentang syaitan telah berlepas diri dari para pengikutnya. Wa qala syaitanu dan telah berkat dan pasti nanti syaitan akan berkata Lama kudial hamru ketika telah diputuskan segala perkara yang masuk surga dan yang masuk neraka Innallaha wa'adakum wa'adal haqti Sesungguhnya Allah telah memberi janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wawahatukum, wa'adtukum tukum. dan aku memberi janji kepada kalian namun aku selisihi janjiku kepada kalian. Wa makana li alaikum min sultanin dan aku tidaklah memiliki kekuasaan atas kalian illa an da'autukum hanya saja aku menyeru kepada kalian fastajabtum li kemudian seruanku itu kalian kabulkan Fala talumuni Maka jangan kalian mencerca aku hmm, Saya cuman mengajak kalian Terus kalian menerima ajakanku Ya sudah berarti Jangan kalian mencerca aku Walumu ampusakum Dan kalian hendaknya mencerca diri-diri kalian sendiri ma'ana bimusrihikum aku tidak bisa lagi menolong kalian wa ma'antum bimusrihiyya dan kalian juga tidak bisa menolong aku inni kafartu bima asyraktumuni min qablu sungguhnya aku telah mengingkari segala yang kalian hindari aku eh, segala yang kalian sekutukan aku dengan Allah sebelum ini inna zalimina lahum adabun alim sungguhnya orang zalim atas mereka atau bagi mereka itu ada yang pedih Demikian diceritakan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-22. Ini menunjukkan kepada kita betapa setan akan berbicara dengan dengan terang-terangan bahwa dia menipu kita. Ah, dan dia akan berbicara terang-terangan bahwa penipuannya dilakukan hanya semata-mata menipu sedangkan yang disalahkan dalam penipuan itu bukanlah yang menipu saja tetapi yang mau ditipu juga disalahkan karena mau mengikuti si penipu yaitu syaitan tersebut untuk meninggalkan jalan Allah. <clears throat> Wahadihi barohatun dan ini adalah baroah sikap berlepas diri yang dilakukan oleh syaitan yu'linuha fil waqti alladhi la yughni an nafsihi syai'an diumumkan sikap syaitan berlepas diri ini pada waktu yang la yughni an nafsihi tidak berguna apa-apa bagi diri syaitan itu sedikit pun syaitan ولا يغني عن أتباعه كذلك شيئا min adabillahi nah, dan juga tidak berguna sedikit pun bagi pengikut-pengikut syaitan sedikit pun tidak berguna untuk mengurangi atau menghindarkan dari adab Allah. Sehingga ini adalah sesungguhnya pernyataan keputusasaan setan yang merupakan tambahan keputusasaan bagi para pengikut setan para penyembah setan para dukun-dukun, para eh, jin-jin, para dedemit, mereka akan semakin menyesal dengan ternyata syaitan yang mereka jagukan untuk membela mereka justru juga disiksa dan masuk neraka dan tidak mampu berbuat apa-apa dengan siksaan Allah. Ini keputusasaan yang yang total. Jadi Tauhud dalam bentuk syaitan ini membuat tipu daya untuk orang lepas dari tauhid, membuat tipu daya untuk orang lepas dari sunnah, lepas dari tauhid diajak kepada syirik, lepas dari Islam diajak kepada kufur, lepas dari sunnah diajak kepada bid'ah lepas dari taat diajak kepada maksiat lepas dari al-haq diajak kepada al-batil lepas dari yang halal diajak kepada yang haram ini adalah program perjuangan syaitan yang adalah mereka itu tohut kelas 1 Yaku haitu yakulu ma'ana bimusrihikum di mana syaitan nanti di umil kiamah mengatakan kepada para pengikutnya aku tidak bisa menolong kalian I yakni las lastu bimungkidin lakum aku tidak bisa mungkin tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka wala mukhrijil lakum minan nari dan aku tidak bisa mengeluarkan kalian dari api neraka walastum bimunqidina li minan nari dan kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku dari api neraka balil kullu fiha bahkan semuanya baik syaitonnya maupun para pengikutnya semuanya di neraka kama qala Allah azza wa jalla sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla inna kull kulla fiha sungguhnya kami semuanya yakni syaitan dan para pengikutnya akan semuanya di neraka itu ini uh, eh, ikhbaru anil asba' wal matbu' berita tentang al asba' para pengikut wal matbu' dan orang-orang yang diikuti Inna kullatiha Inna Allah qad hakama bainal ibad. Surat Ghafir, surat Mukmin ayat ke 48. Jadi tohut yang pertama ini memang begitu programnya. Dia menggerakkan anak buahnya dari kalangan manusia dan jin untuk mengeluarkan manusia dari jalan Allah dengan kufur, dengan syirik, dengan bid'ah, dengan mahasi semuanya itu adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh syaitan untuk mengeluarkan Bani Adam manusia dan jin dari agama Allah waman ubida wa waradin juga Taut pimpinan Taut yang kedua yang pertama tadi Iblis la'anahullah dengan program-program seperti itu tadi yang kedua pimpinan Taut ialah siapa yang disembah wawaradin dalam keadaan dia ridho kepada yang menyembahnya Artinya ridho untuk disembah. Kita lihat footnote pertama eh, pertama halaman 235 wa minat tawafiti dan termasuk dari tohut-tohut man ubida wa radin yaitu yang disembah dalam keadaan ridho untuk disembah abadahun nasu di mana manusia menyembahnya talabu minhu ma la yutlabu illa minallahi orang-orang talabu orang-orang meminta minhu dari dia dari yang disembah ini malayutlabu illa minallah perkara-perkara yang tidak mungkin bisa diminta kecuali dari Allah yaitu minta pertolongan selamat dari berbagai malapetaka minta eh, anak turunan, minta jodoh dan sebagainya. Maka siapa yang disembah selain Allah dan dalam keadaan dia ridho untuk disembah itu adalah tauhid. min da'watin wastighathatin waraja'in yaitu dalam bentuk apa yang tidak diboleh dipersembahkan kecuali pada Allah dalam bentuk doa nah ini doa tidak bisa dipanjatkan kecuali kepada Allah tetapi para tauhid itu senang ketika orang berdoa kepada dirinya wastighathah minta tolong minta tolong dalam musibah atau malapetaka atau dalam kegentingan-kegentingan minta tolong kepada selain Allah waraja dan menggantungkan harapan Sementara yang digantungi harapan ridho Dengan dia digantungi harapan oleh pengikutnya Nah ini juga ta'ud Waraja ujal bimaslahatin audaf'i dharrin Mengharapkan untuk jalbi maslahah Untuk mendatangkan kemaslahatan Seperti keberuntungan kesehatan dan kekuatan, keselamatan digantungkan harapannya kepada selain Allah dan yang digantungi riba. Maka ini adalah taud. Audaf idhara, audaf idharin atau digantungkan kepadanya harapan untuk menolak menolak sial, menolak balak, malaptaka. Wajal uh, eh, Imma la yaqdiru alaihi illallah yaitu dalam perkara-perkara yang memang tidak mampu untuk mengerjakannya kecuali hanya Allah wa dan dia diperlakukan seperti itu ridha qad ja'ala nafsahu ilahan bahwa ta'ud maka dengan demikian berarti dia menjadikan dirinya sebagai ilahan sebagai sesembahan dan dia ridha dengan itu maka berarti bahwa tahud maka berarti dia ini adalah tahud itu Waman da'an nasa ila ibadati nafsihi Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas itu wa man da'an nasa ila ibadati nafsi tagut jenis ketiga pimpinan tagut jenis ketiga yaitu orang yang menyeru manusia untuk men manusia itu menyembah dirinya menyembah diri si penyeru ini Tauhud juga itu kita lihat footnote kedua Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizullah yang ketiga Mandaan nasa Yaitu orang yang mengajak manusia Ila ibadati nafsihi Untuk tunduk beribadah kepada dirinya yakni kepada diri si penyeru imma bilisanil hal au bilisanil maqal apakah mengajakan itu dalam bentuk lisanil hal keadaannya menunjukkan dia memang mengajak orang untuk menyembah dirinya atau bilisanil makol uh, ah, atau bahkan dia mengajak terang-terangan lisan mengatakan hendaknya kalian berdoa kepadaku kalau doamu mau dikabulkan oleh Allah engkau sebut namaku sebelum memanjatkan doa kepada Allah itu syekh-syekh Torekot Sufia mengajarkan demikian kepada pengikutnya yaitu bertawasul dengan syekh dengan syekh Torekot kemudian ai imma annahu qala lahum ana amliku syai'an min jalbil manafi' manafi'i wa daf'il madari yaitu mengatakan terang-terangan kepada pengikutnya aku memiliki sesuatu kekuatan yang kekuatan itu bisa jalbil manafi bisa mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan wadah wadaf'il madar dan bisa menolak kemudorotan-kemudorotan wajal bil khairi dan aku bisa untuk mendatangkan kebaikan wadaf'il su'i dan menolak kejelekan wa malhufi dan aku bisa menolong orang yang minta pertolongan al malu wataf watafrijil kurubati dan aku bisa melepaskan orang dari berbagai kurubat berbagai malaptaka malaptaka wa injabil waladi bahkan aku bisa menjadi sebab untuk orang itu melahirkan anak yang semula pasangan suami istri tidak punya anak berpuluh tahun aku bisa mendatangkan anak wa itrarir dan aku bisa untuk idrar rezeki mendatangkan rizki Assalamualaikum illa an taqarrabul qarrabina dan tidak ada kewajiban atas kalian kecuali mengorbankan atau mendekatkan diri dengan cara orang-orang yang berkorban watatawajjahu ilayya bitolabatikum dan kalian arahkan kepadaku segala tolabatikum segala permintaan kalian Pada da'an nasa ila ibadati nafsi. Maka orang yang seperti ini menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Bahwa ahdamu jurman. Tentu yang demikian ini adalah sebesar-besar kejahatan. baru rasan fi da'wati syaitani wa mukhalafatir rahmani sehingga dia dikatakan sebagai roksan pimpinan dalam hal beribadat seruan beribadat kepada syaitan dan seruan untuk menyelisihi peribadatan kepada Allah maka yang jenis ketiga ini yang menggerakkan orang untuk memperlakukan dirinya sebagai ilah sesembahan selain Allah dengan diberi cerita-cerita karomah Wah, dibikin cerita bohong tentang karomah kurofat-kurofat oh di, dia bikin cerita kepada pengikutnya bahwa dirinya telah didatangi oleh Jibril dan Jibril mengajak saya untuk bertamasya ke alam malakut sana kemari cerita-cerita khurafat ini dibikin sengaja untuk supaya pengikutnya lebih khidmat dalam beribadah kepada sang pemimpin itu. Hah? Wa subhanallah cerita bohong ini semuanya berulang-ulang dari masa ke masa. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Semuanya cerita mereka itu apakah cerita tentang uh, ada satu kelompok di Jawa Timur pimpinannya ngaku sebagai penjelmaan atau e, eh, penipisan roh Soekarno ha? dan dia e, adalah sebagai titisan daripada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Bung Karno dan sebagainya ini ada yang ikut padahal kurofat seperti itu ya ada yang ikut sarjana-sarjana la ilaha illallah ha, ini memang aneh manusia ini naudzubillah ta'ud jenis ketiga ini dikala semakin keringnya ilmu ilmu kitab was dari umat ini keringnya yakni umat semakin apa mengabaikan ilmu dan tidak lagi mendapatkan siraman ilmu sehingga jadi seperti tanah kering yang pecah-pecah itu keadaan umat seperti itu. Nah, di saat yang demikian itulah taut yang jenis ketiga ini laku keras dan diminati oleh banyak orang. Kemudian diterangkan selanjutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Ta'ud yang keempat wa manidda'a syai'an min ilmil ghaibi yaitu orang yang mengaku mempunyai ilmu gaib ini tahu juga dukun-dukun dan sejenisnya lihat footnote 1 halaman 236 Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah wa hafizahullah والرابع من ادعى شيئا من علم الغيب dan kepala tauhid yang keempat yaitu mereka yang mengaku idda'a yakni mengaku dia mempunyai sedikit daripada ilmu ghaib bihaitu yadda'iya di mana dia mengaku bi'annahu ya'lamu ma ma fil mustaqbali dia mengaku bahwa dia mengerti mempunyai ilmu tentang apa yang akan datang au ya'lamu makana dhalati atau dia mengaku tahu tempat abdalah barang hilang Au ya'lamu ma sayakunu ghadan atau dia mengaku punya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi besok. Au fil amil qadimi au fil lahdatil qadimati atau dia mengaku sebagai tukang ramal untuk meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun depan atau fi au fi lahdatil qadimati atau di saat-saat yang akan datang bahwa kadibun fi dalika kulli maka orang yang mengaku demikian dusta dalam omongannya dalam omongannya semuanya hmm, dia telah dusta karena apa? karena Allah Ta'ala telah mendustakan pengakuan-pengakuan orang yang mengaku punya ilmu gaib tentang punya ilmu uh, meramal tentang apa yang akan terjadi Allah menafikan itu dalam firman-Nya wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut dan tidaklah satu jiwa pun yang tahu tentang apa yang akan bisa dia upayakan besok esok hari tidak ada yang satu jiwa pun yang tahu tentang apa yang akan dia upayakan esok hari dan tidak ada satu jiwa pun yang mengerti di bumi mana dia akan dikuburkan. Dengan demikian, maka kalau ada orang yang ngaku punya ilmu tentang apa yang akan terjadi atau meramal tentang apa yang akan terjadi, itu semua adalah dusta karena Allah sudah menegaskan yang demikian. Bahwa kasibun bidzalika kullihi wa taghutun min tawahiti. Maka orang yang mengaku punya ilmu gaib ini dusta dalam segala perkara yang mereka lakukan itu atau yang mereka ucapkan itu وطاغوت من الطواغيت الذين لعنهم الله dan orang yang demikian itu adalah taghut adalah tokoh daripada taghut dari taghut-taghut yang Allah kutuk mereka wa khzahum dan Allah hinakan orang-orang yang demikian itu wa ja'alahum a'immatan yahduna ila nari dan kami akan jadikan imam wa ja'alahum a'immatan yad'una ila nari dan Allah akan jadikan mereka pimpinan yang akan menyeru manusia ke api neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun dan hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Ini tauhid yang keempat. Ya, Ya mendustai umat dengan ngaku punya ilmu gaib. Yang berikutnya waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Tawud yang kelima yaitu yang berhukum menetapkan hukum dengan tanpa hukum yang Allah turunkan. Kita lihat footnote-nya di footnote kedua wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu dan juga tauhid ialah yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa wal qismul khamisu min ru'usit tawaghiti. Dan ini adalah bagian kelima dari kepala-kepala tauhid. Lian Allah Azza wa Jalla Karena Allah yang maha agung dan maha mulia Kalafal khaliqata telah membebankan kepada al khaliqa segenap makhluk dari manusia dan jin Allah bebankan kepada mereka bil hukmi bima untuk menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan min kitabin wa sunnatin baik dalam bentuk kitab maupun uh, hukum dalam bentuk Al-Qur'an maupun dalam bentuk uh, as-sunnah baik hukum yang diambil dari Al-Qur'an maupun hukum yang diambil dari as-sunnah Allah telah mewajibkan setiap manusia untuk berbuat demikian Fa'idha tahakaman nasu Maka kalau manusia tahakaman mencari ketetapan hukum ila ghairi syar'illahi azza wa jalla mencari ketetapan hukum dari atau kepada yang selain syariat Allah wa baru dzalika tasyrihan lahum dan mereka pun menganggap selain syariat Allah itu sebagai ketetapan yang mengikat bagi mereka Wa'tabaruhu nafi'an dan mereka menganggap hukum yang selain hukum Allah itu adalah yang bermanfaat wa khadiman limasalihihim dan dianggap uh, hukum selain hukum Allah itu sebagai khadiman sebagai pem, pembantu terhadap kemaslahatan mereka wattahamu Allah azza wa jalla dan mereka menuduh syariat Allah bil khubu bil juri dengan tuduhan syariat Allah itu jur yaitu zalim wal qaswah dan kasar au adamil mulahama li zamanihim wa haudahihim atau dianggap syariat Allah itu tidak cocok lagi eh, dengan zaman mereka dan dengan situasi kondisi mereka. Bala maka tidak ada eh, tidaklah aneh kuno minat tawakid kalau mereka itu yang menetapkan hukum selain hukum Allah itu adalah ta'ud termasuk dari para ta'ud. Nah, Waqad fasala ulama rahimahumullah qaula dan sungguh para ulama telah merinci omongan fil hukmi alaman hakama bighairillahi Bighairi bi yaitu tentang hukum orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka Ibn Abbas uh, radhiyallahu menyatakan "Kaulu wa man yahkum bima zallallahu faulai kaumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia itu adalah orang-orang kafir. Qala beliau Ibn Abbas rahimahumullah berkata man jahada ma anzalallahu faqad kafara Barang siapa yang menentang apa yang Allah turunkan Maka sungguh dia kafir Wa man aqarra walam wa lam yahkum Fawa zalimun fasiqun dan barang siapa yang mengakui kebenaran apa yang Allah turunkan syariat yang Allah turunkan dia akui kebenarannya tetapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu maka dia itu adalah zalim dan fasik wahada la syakka fi kubri maka dengan demikian tidak ada keraguan tentang kafirnya orang yang tidak jahada hukma ma anzalallah apabila dia menentang hukum yang Allah turunkan au ra'a annama hakama bihi min ahkamil basyari atau uh, kafirnya orang yang berpandangan jadi orang yang menentang hukum yang Allah turunkan itu kafir kedua orang yang berpandangan annama hakama bihi min ahkamil basyari afdalu bahwa apa yang dihukumkan atau ditetapkan sebagai hukum dari hukum-hukum manusia dianggap lebih utama daripada hukum Allah wa anfa'u min hukmillah dan dianggap lebih bermanfaat daripada hukum Allah ini kafir orang yang beranggapan demikian umpamanya mengatakan bahwa oh, Indonesia ini bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena Indonesia menerapkan hukum netral Pancasila netral agama ini menunjukkan memang hukum yang cocok bagi Indonesia ini untuk menyelamatkan eh, kesatuan dan persatuannya ialah hukum Pancasila. Sebab kalau diterapkan hukum Islam di Indonesia yang terjadi bukan persatuan tapi persatean. Omongan ini omongan kafir. Nah, Siapa yang mengatakan demikian dan dia yakin dengan perkataan itu, maka sungguh dia telah kafir keluar dari Islam dengan sebab itu. Menganggap hukum Islam sebagai hukum yang tidak cocok di Indonesia dan hukum yang lebih bagus dari hukum Islam ialah hukum Pancasila. Hukum Pancasila itu hukum Londo itu. Hukum apa? Uh, kolonial itu tahu nya kolonial ya dan segala sekularisme dan sebagainya dari kolonial nah, itu hukum Pancasila didefinisikan demikian oleh mereka ya nah ini yang dikatakan lebih utama dari Islam pandangan seperti ini pandangan kafir Siapa yang berkata seperti ini dan meyakini perkataan dia itu sebagai benar, maka dia kafir keluar dari Islam karenanya. Sebagaimana orang yang menganggap hukum Islam itu sudah enggak nggak laku sekarang, nggak nggak nggak bisa lagi ditetapkan. Seperti keyakinan orang-orang jin Ini kafir ketika mereka mengatakan hukum Islam itu sudah tidak cocok lagi dengan kekinian dan kedisinian. Ini kafir. Hah? Menganggap bahwa uh, hukum uh, daripada hukum yang Allah turunkan itu dianggap sudah tidak uh, eh, tidak cocok dengan keadaan Nah, atau mengatakan uh, yani aura'a anna hukma Allahi wa hukma ghairihi fil manzilati sawaun atau berpandangan bahwa hukum Allah dan hukum selain hukum Allah itu ke dalam kedudukannya sama, dianggap sama. Eh sama-sama saja, gula balik saja. Hukum Allah yang enggak atau hukum yang lainnya ya wis podo sama semuanya sama baiknya itu sama bagusnya nah, ini juga fahada kafir fahada kufrun sorry maka yang demikian ini kafir yang terang-terangan. Kata Syekh. Hah? Yukhriju min milatil Islam. Dia keluar dari agama Islam. Ba'da iqamatil hujjati halal qaili bihi. Setelah dikafirkan setelah iqamatil hujjah setelah ditegakkan ditegakkan hujjah alal qaili terhadap orang yang mengucapkan ucapan itu ucapan kufur sehingga kalau orang itu belum ditegakkan hujjah tapi mulutnya selalu ngomong seperti itu ini dilakukan Islamnya dan dipastikan kalau dia kafir setelah diberi keterangan tapi tetap saja masih menentang uh, keterangan itu. Kalau belum ditegakkan padanya hujah itu masih diragukan. Ini orang Islam atau bukan Islam? Sehingga kalau ditanyakan, loh, Anda yakin nggak dia itu Islam? Aduh, saya masih belum tahu. Ragu saya, apa dia ini Islam atau bukan? Nggak tahu saya. Sebab omongannya omongan kufur. Wa subhanallah omongan inilah yang ada pada pimpinan-pimpinan nasional kita. Pimpinan-pimpinan bangsa ini. La ilaha illallah. Kalau sudah bangsa dipimpin oleh bangsa, jadi ya kayak gini. Hah? Bangsa itu tahu apa kutu apa kutu atau kecoa ini. Ha. Ah. ini kerjaannya cuma membuat mengganggu orang dan men, uh, memikirkan tentang kepentingan dirinya bangsanya dijual lah bisa-bisa demi kepentingan hawa nafsunya naudzubillah jadi kalau begitu memang harus ada keterangan-keterangan dan iqamatul hujjah kepada masyarakat luas bahwa siapa yang mempunyai keyakinan bahwa hukum Islam ah, sama dengan hukum yang lainnya kafir siapa yang mempunyai keyakinan bahwa hukum yang selain Islam lebih bagus daripada hukum Islam kafir harus diterangkan di masyarakat umum di semua kesempatan terangkan demikian untuk supaya jangan orang terbawa oleh keumuman omongan-omongan yang sering keluar dari mulut orang-orang itu ya, supaya jangan termakan orang-orang dengan omongan-omongan itu nah dan ini diterangkan demikian juga oleh para aimah terdahulu. Hah? Jadi kalau orang yang menetapkan hukum selain hukum Allah tetapi dia meyakini bahwa dirinya berdosa dengan itu dan dia tetap yakin hukum Allah itu yang wajib ditegakkan eh, Sedangkan hukum selain hukum Allah itu adalah batil. Dia yakin itu. <coughs> Maka dia ini masih muslim. Tapi dia berbuat dosa. Bermaksiat dengan menetapkan hukum selain hukum Allah. Ya. Tapi yang parah sekarang ini dikondisikan untuk orang meyakini bahwa hukum jahiliyah yaitu hukum selain Islam sama dengan hukum Islam itu masih mempunyai dianggap mempunyai roh agama wah santri katanya kenapa kok santri iya mengakui hukum Islam itu memang baik sama baiknya dengan hukum yang lainnya aduh yang kayak gitu dibilang santri lah bajingannya ya apa la haula la quwata illa billah al-alil azim ha nah padahal itu kalimat kufur ya Allah membantah anggapan demikian dalam Al-Quran. Apa hukman jahiliyah pun Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah itu ha? dan juga firman Allah yang lainnya uh, tentang permasalahan ini bantahan-bantahan Allah tentang anggapan-anggapan semacam ini iya jadi la ilaha illallah perkara-perkara yang merupakan pokok daripada Islam dari akidah Islamnya pun sudah diabaikan oleh pimpinan-pimpinan nasional kita. Kalau sudah tenggelam dalam berbagai perpolitikan nasional, ah sudah omong aja terus cenderung ngomong seperti itu. Ya semua agama baik, sama baik, sama bagus. ah kan semua agama e, menyerukan kepada umatnya kepada kebaikan masa nyembah patung Yesus dibilang kebaikan Hah? masa nyembah patung-patung di Borobudur dan di Prambanan itu kebaikan la ilaha illallah Hah? kalau itu dianggap kebaikan padahal Al-Quran padahal Allah menyatakan itu adalah najis Perkara najis dianggap kebaikan. Allah menyatakan innal musyrikina najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah. Dan juga Allah menyatakan uh, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu sesungguhnya khamr dan judi dan patung-patung semua itu adalah rejesun kotor barang kotor ibu maka jauhilah itu semua nah, ini perintah Allah lah kalau yang dikatakan oleh Allah sebagai kotor terus dianggap bagus atau sama baiknya dengan tauhid. Nah, ini memang otaknya yang kotor. Otaknya yang najis. Sehingga jadilah seperti ini anggapannya. Hah? Nah, jadi uh, dakwah tauhid memang harus lebih gencar. Ketika masih dikeramatkannya Pancasila orang takut untuk menyatakan bahwa barang siapa yang menganggap semua agama sama baiknya maka dia kafir Hah? ini orang takut untuk menyatakan demikian Hah? bahwa pikiran-pikiran yang ada dalam P4 yang antara lain menyatakan bahwa semua agama sama baiknya itu pikiran kafir. Ini orang takut untuk menyatakan demikian. Nah sekarang, kenapa orang juga tidak gencar menyatakan seperti itu? Bagi, uh, eh, masalahnya kalau sekarang sudah beda. Kalau terang-terangan ngomong gitu, nggak dapat suara dalam pilkada, dalam pemilu, dalam lain gak dapat suara nanti nah, kalau nampilkan omongan-omongan yang ekstrim begitu jangan ekstrim kita ini punya perhitungan politik katanya Ukan perhitungan politik yang urusannya ialah cuma 10-20 tahun hidup di dunia ini kau itu tinggal kurang lebih paling lama ya 10-20 tahun umurmu di dunia ini Sementara engkau tidak memperhitungkan berjuta-juta tahun nanti di akhirat nggak kau perhitungkan. Loh, ilah Perhitungan apa ini? Hah? Perhitungan politik yang urusannya cuma 10-20 tahun ini diperhitungkan dengan jelimet sampai mengorbankan perkara agama pun demi 10-20 tahun. Hah? Sementara jutaan miliaran tahun di akhirat sana jelas nggak diperhitungkan bahkan dikorbankan nah ini <laughs> eh, apa perhitungan nggak tahu ini perhitungan orang uh, rumah sakit jiwa di Pakem sana itu rupanya nah, dan memang orang gila itu beraneka macam nah, ya, antara lain gila kepada dunia itu lupa diri sudah tentang apa yang sesungguhnya wajar dan apa yang sesungguhnya semestinya ditempuh. Iya. Ha? <clears throat> Wa mithlu dhalika man yulqiya syariat al-islamiyah dan termasuk daripada dihukumi demikian dihukumi kafir mereka yang menggugurkan syariah islamia wa yu'attilu ahkamaha dan melumpuhkan hukum-hukum syariah islamia wa mahakimaha dan yang menggugurkan membubarkan mahkamah mahkamah syariah wa yakhtaru badilan anha dan memilih sebagai ganti daripada syariah islamia itu al-qawanin al-wad'iyah bil bashariyah undang-undang ciptaan manusia mu'attiran laha dengan lebih mengutamakan undang-undang ciptaan manusia hukum manusia wa mustahsinan raghiban han syariati rabbil alamin mustahsinan menganggap lebih bagus undang-undang syariah manusia daripada syariah islamia, raghiban an syariati rabbil alamin benci kepada syariat Allah rabbil alamin wala syakka maka tidak diragukan lagi di kufrihi tentang kafirnya orang yang demikian ini al kufru al mukhriju minal millah yaitu kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Allah begitu kemudian Syekh menjelaskan lagi wahamma in hakama hakimun adapun kalau seorang hakim memutuskan satu perkara bi ghairi dengan perkara hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah ma'a imanihi bima anzalallah tetapi disertai dia itu tetap beriman kepada hukum yang Allah turunkan itu yang wajib untuk ditegakkan eh, ah, wa bima bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan tetap meyakini bahwa apa yang eh, hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang benar dan wajib untuk ditegakkan wa wa ghairu mustahillin lidalik dan dia dalam keadaan tidak menganggap halal untuk membuat ketetapan hukum yang menyelisih hukum Allah itu ha? wa inna yara hanya saja dia mempunyai pandangan biannahu irtakaba khotohan dia mempunyai pandangan bahwa dia sungguh telah menjalankan uh, atau melanggar satu kesalahan dengan membuat keputusan yang menyelisih syariat Allah itu. Bahada baru sahibu kabirah. Maka orang yang demikian ini dianggap sebagai orang yang melakukan dosa besar min kabairin junub dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi dia menetapkan hukum selain hukum Allah dengan yakin bahwa hukum yang dia tetapkan ini betul-betul melanggar uh, syariat Allah dan dia merasa berdosa dengan ketetapan itu. Uh, tetapi karena lemahnya iman, karena pertimbangan nanti kalau saya tidak tetapkan begini nanti saya uh, dipecat ke, atau saya disingkirkan dan sebagainya akhirnya ya sudah saya tetapkan uh, si hakim ini menetapkan hukum yang uh, eh, menyelisihi syariat Allah menetapkan hukum yang uh, apa selain hukum Allah dengan tetap dia yakin bahwa hukum Allah yang benar dan hukum ini yang salah dan uh, selain hukum Allah adalah salah yakin begitu maka dia dengan begini adalah orang yang tetap beriman namun dia dengan perbuatan itu telah berbuat dosa besar au sahibu Eh, sahibu kufrin amali atau orang yang demikian diistilahkan pelaku kufur amali ha? bukan kufur etikadi kufrun duna kufrin perbuatan kufur tetapi duna kufrin tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam tidak menjadikan pelakunya menjadi kafir karena masih dia meyakini adanya kebenaran hukum Allah. Kama fasola dalika ahlul ilmi rahimahumullah sebagaimana yang diterangkan yang demikian ini oleh ahlul ilmi rahimahumullah. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup? pada saat sholat berjamaah, uh, pada saat berada pada sof depan batal. Apakah diam atau menerobos pada sof kedua? Yang ketentuannya ialah dia harus hmm, kalau batal sholatnya keluar dari uh, eh, soft jangan menerobos-nerobos. Gak apa-apa, mau lewat-lewat orang yang sedang sholat itu, karena itu orang yang sholat sedang sholat itu di dalam soft. Yang dilarang melewati orang yang sholat di antara orang yang sholat dengan sutra itu ialah kalau orang kalau imam melewati sutrohnya imam itu nggak boleh atau melewati sutroh orang yang sholat sendirian itu tidak boleh adapun melewati sutrohnya sof orang yang dalam keadaan sholat berjamaah itu tidak mengapa jadi nggak usah menerobos-nerobos nggak usah nyinggir gen orang Nah, lihat mana tempat yang kosong ya lewati gitu kalau ada yang mencegah eh, mah dimaklumi aja dia belum tahu ilmu tentang masalah ini. Ya, eh, dengan lembut di, dipegang tangannya untuk kamu bisa lewat untuk sampai ke keluar sok dan memperbaharui wudhu gitu. Ah, apakah marah itu perbuatan syaitan? Belum tentu. Ada marah yang adalah sebagai ghirah, kecemburuan seorang mukmin marah ketika agamanya dilecehkan. Ini adalah bukan dari syaitan, melainkan ini adalah sebagai dorongan iman dan bagus. Marah melihat kemungkaran atau melihat orang yang berbuat mungkar ini adalah baik. Tapi marah yang ah, itu adalah perbuatan syaitan ialah kalau seorang itu sudah keluar dari keadilan karena marahnya itu karena emosinya itu sudah keluar dari batasan halal haram sehingga dia apa panik kalap terus nabrak sana nabrak sini karena marahnya itu nah ini marah dari setan keluar mulut dari mulutnya perkataan-perkataan yang sudah melanggar ketentuan hukum akhlakul karimah yang dituntunkan oleh syariah Nah, ini marah yang sudah melampaui batas. Maka di dalam hal ini dituntutkan untuk orang itu berwudu untuk memadamkan api syaitan yang ada pada dirinya. Iya. di surat apa dan ayat berapa yang turun akibat Umar bin Khattab memenggal kepala munafikin pada waktu berselisih dengan muslim masalah pertanahan padahal Rasulullah sudah memberi putusan dan surat itu apa berkaitan dengan semua sunnah Nabi uh, sabab nuzul peristiwa perbuatan Umar itu ialah pada ayat ke kalau nggak salah 65 surat An-Nisa ya ayat ke 65 surat An-Nisa yang bunyinya minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim ya Muhammad menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan fi syajara bainahum perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sumalaya jidu fi anfusihim mimma Kemudian mereka setelah putusan itu tidak mendapati ganjalan terhadap apa yang kau putuskan wa yusallimu taslima dan mereka tunduk menjalankan keputusan itu dengan setunduk tunduknya. Umar bin Khattab didatangi oleh uh, seorang muslim dan seorang Yahudi di mana mereka mengadukan kepada Umar wahai Umar ini kami telah bertikai dalam masalah pertanahan di antara kami Nah ini Yahudi mengajak aku kepada Rasulullah untuk meminta keputusan. Setelah Rasulullah membuat keputusan yang menguntungkan aku, maka dia mengatakan minta supaya mengajak aku menghadap engkau, minta keputusan dari engkau. Umar mendengar itu langsung memastikan tabayun kepada Yahudi itu, eh benar kau begitu mintanya. Iya, saya ingin keadilan dari engkau. Oh, setelah engkau dapat keputusan dari Rasulullah, kau minta keadilan dari aku. Iya, tentunya engkau adalah orang yang adil, orang oh, ya sudah. Kalau engkau minta keadilan dari aku, tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumah, ngambil pedangnya dan langsung memenggal kepala si Yahudi itu dan uh, selesai. Inilah keputusanku, katanya Umar. Sungguh, engkau telah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta keputusan dari beliau, kemudian engkau merasa keberatan dengan keputusan itu, menganggap keputusan selain Rasulullah lebih adil, maka tidak ada lain kecuali ini oleh si muslim itu dilaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dapat wahyu turunnya surat An-Nisa ayat ke-65 ini. Maka uh, <coughs> dalam perkara hukum syariah semuanya <laughs> semuanya demikian. Kalau orang menganggap hukum selain Islam lebih utama, maka hukumnya sama dengan keadaan apa yang dikatakan oleh Allah di surat An-Nisa 65 ini. Tidak beriman. La yu'minun. Mereka demi Allah tidak beriman. Ketika mereka tidak mau mengimani hukum uh, syariah Islamnya ini. Ya. Nah, bagaimana dengan partai-partai dan hizib-hizib yang mengusung simbol-simbol Islam juga dengan pergerakan-pergerakan Hizbut Tahrir apakah dapat diharapkan tegaknya hukum Islam dari mereka yang didapati syariat Islam juga menjadi tujuan mereka dan simbol-simbol mereka iya simbol-simbol semata tidak cukup untuk menjalankan Islam. Nah, sebab Islam itu bukan biru iklan. Ya, kalau biru iklan simbol-simbol aja cukup. Islam itu adalah seruan untuk orang mentauhidkan Allah dalam segala ketaatan dan dalam segala Eh, peribadatan. Ya. Kalau Islam itu dicampuri di samping ketaatan pada Allah yaitu dengan simbol Islam, tapi juga taat kepada hukum demokratisme yang ini jelas-jelas menyimpang dari Islam, maka ini bagi-bagi ketaatan kayak gini nih tidak akan berguna terhadap Islam dan masa depan Islam. Nah, di samping uh, ketaatan kepada konsep hukum Islam, tapi dalam menjalankan konsep hukum Islam itu uh, kita terikat dengan konsep-konsep pemikiran Dr. Taqiyuddin An-Nabhani atau konsep-konsep pemikiran si Fulan atau si Alan. Nah ini namanya bagi-bagi ketaatan. Inilah hizbiyah bagi-bagi ketaatan di samping taat kepada Islam tapi juga dalam kontrol dan di bawah pengaruh ke keharusan taat kepada hizib kepada golongan yang sama sekali Allah tidak turunkan uh, dalam uh, syariahnya jadi kalau orang mau menegakkan Islam, intinya Islam itu ialah tauhidul ibadah lillahi wahdah wa tauhidul ittiba' li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahdah mentauhidkan Allah dalam ber, mempersembahkan peribadatan semata-mata untuk Allah dan mentauhidkan ittiba semangat mengikuti tuntunan hanya mengikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masih diganggu dengan hizbia kalau masih diganggu dengan berbagai eh, aturan-aturan uh, uh, syariat-syariat yang lainnya maka ketauhidan itu dalam syahadatain tersebut terganggu dan rusak. Tauhidul ibadah lillahi wahdah itu kita nyatakan dalam pernyataan asyhadu an la ilaha illallah. Tauhidul ibadah lillahi wahdah, mentauhidkan ibadah untuk Allah semata. Tauhidut ta'ah li Muhammadin Eh, tauhidul ittiba' di Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahda itu kita nyatakan dalam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tauhidul ibadah penggalan tauhid eh, penggalan syahadat pertama diganggu dengan syirik kalau taat kepada Allah tapi juga taat kepada yang lain-lainnya, ini syirik. Karena taat itu termasuk daripada jenis ibadah yang hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Ittiba mengikuti kalau di samping mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengikuti yang lainnya, ini bid'ah. Maka bid'ah mengganggu syahadat penggalan kedua dan syirik mengganggu syahadat penggalan pertama jadi dengan demikian maka orang bergerak memperjuangkan Islam melalui partai-partai politik melalui hizib-hizib eh, yang zalallahu biamin sultan yang Allah sama sekali tidak turunkan hujah yang bisa dijadikan dalil untuk berpegang dengannya maka itu semua tidak akan berguna bagi Islam dan muslimin bahkan yang ada justru menjadi madarat bagi Islam wal muslimin <clears throat> Apa keutamaan surat Yasin dibandingkan surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran? Wallahu alam. Yang jelas surat Yasin itu bagian dari Al-Quran. Surat Yasin mempunyai nilai sebagai firman Allah. Siapa yang membaca ayat Al-Quran, surat Yasin atau surat yang lainnya dari Al-Quran, maka dia dapat pahala setiap huruf sepuluh pahala daripada ah, ayat-ayat uh, Quran yang dia baca itu. Adapun kelebihan surat Yasin dari surat-surat yang lainnya ini memang hadis-hadis tentang yang menyatakan kelebihan surat Yasin atas surat yang lainnya adalah hadis-hadis yang baik yang lemah. Kata penanya, apakah boleh kita bertawasul dengan kuburan orang yang soleh? Ada syirik, perbuatan syirik, bertawasul dengan menjadikan perantara kuburan orang soleh itu dalam beribadah kepada kepada Allah ini adalah perbuatan syirik ha? dan ini adalah tentunya perbuatan yang haram kata penanya, apa tanggapan Ustadz tentang seorang kiai yang mengaku mempunyai indera keenam yang bisa melihat atau mendeteksi makhluk gaib yang sering ditayangkan dalam acara TV. Apakah itu termasuk karomah yang diberikan Allah pada orang yang soleh? Karena dalam masyarakat kita telah tersebarkan pemahaman yang demikian nah, bagaimana cara mengatasinya kata penanya iya kiai yang demikian itu tidak ada lain kecuali dukun perewangan aja nah, dan dusta besar ya mendeteksi makhluk gaib punya alat detektor dia ha, ah, untuk makhluk gaib alat detektornya di mana? Di utaknya yang kotor itu atau di mana? Ah, Fahadat kadzab. Pendusta dan khurafi orang yang suka khurafat. Tidak ada yang bisa mendeteksi makhluk gaib itu. Tidak ada. Ah, Rasul pun itu kalau ditunjukkan oleh Allah baru tahu. Hah? kalau ditampakkan oleh Allah kepada beliau baru tahu ya, bahwa itu syaitan kalau Allah tidak tampakkan ya nggak tahu jadi nggak ada yang punya alat deteksi gitu nah, pada dirinya kalau ada makhluk gaib lewat terus bunyi ter ter ter ter, ter gitu nggak ada atau kemudian pusing-pusing oh berarti dia kemasukan itu kemasukan jin itu ah, jadi ada kerja dusta makhluk gaib itu dikatakan gaib karena memang tidak bisa dicapai oleh panca indera kita tidak bisa dicapai oleh akal kita sehingga gaib baru kita tahu ketika makhluk itu muncul dengan izin Allah dalam bentuk-bentuk makhluk yang dohir. Nah, kata penanya, apakah sebuah penyakit merupakan karma dari perbuatan kita atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah karma itu tidak dipakai dalam syariah Islamnya. Hukum karma itu tidak ada dalam nah, dalam kenyataan maupun dalam pandangan syariah Islamnya. Orang yang berbuat jahat akan diperlakukan jahat oleh yang lainnya. Itu hukum karma. Definisi hukum karma. Karena apa kok mereka membuat eh, ketentuan hukum seperti ini? Orang-orang Hindu membuat ketentuan hukum seperti ini. Karena mereka tidak percaya akhirat. Sehingga hukum itu hanya berlaku yang ada di dunia saja. Tidak ada di akhirat. Kalau dalam Islam orang yang berbuat jahat belum tentu nantinya akan di, diperlakukan jahat oleh orang lain, belum tentu bisa jadi dia dihukum oleh Allah dengan perbuatan jahat di dunia ini juga oleh orang lain bisa jadi dia ditunda hukumnya nanti di akhirat bisa jadi bahkan diampuni oleh Allah ya. Allah gerakkan dia untuk taubat kemudian minta ampun pada Allah sehingga diampuni jadi tidak ada hukum karma itu. Ya. Nah, adapun kalau ditanyakan apakah orang yang sakit itu eh, karena merupakan balasan atas perbuatan kita semua malapetaka yang menimpa kita sampai tertusuk duri pun kita itu adalah sebagai hukuman atas perbuatan dosa kita. Sehingga dengan itu gugurlah dosa kita ketika kita menerima itu dengan ikhlas, sabar, dan usnudon baik sangka kepada Allah menggugurkan dosa kita. Ya. malah petaka itu bisa menjadi cobaan dari Allah untuk uh, hambanya yang mukmin bisa jadi ada bisa dua kemungkinan kapan menjadi adab kapan menjadi cobaan Malapetaka itu menjadi adab kalau orang yang ditimpa malapetaka itu justru tidak ikhlas, tidak menerima keputusan takdir Allah itu dengan malapetaka itu sehingga dia tambah suudon kepada Allah, jelek sangka kepada Allah sehingga dia tambah jauh dari rahmat Allah. Nah, ini orang yang memang dapat hadap dari Allah. Bisa juga malapetaka itu jadi cobaan dari Allah. Kapan jadi cobaan? Yaitu ketika dengan hamba ini di, ditimpa akibat dosa dia itu dengan satu malapetaka dia sabar dengan malapetaka itu dia yakin ini tidak, tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah dan terjadinya ini sebagai balasan Allah terhadap dosa saya dan Allah maha adil dan Allah Maha Rahman dan Rahim dia dengan itu justru dengan malapetaka itu tambah meningkat derajatnya tambah meningkat tambah meningkat nah, itu cobaan namanya untuk meningkatkan derajat orang itu dari tingkatan yang rendah sampai menjadi tingkatan orang-orang yang tinggi di sisi Allah nah itu cobaan ya Iya. Kata penanya Ustadz, apakah doa agar anak menjadi soleh? Ya, doakan dengan bahasa yang kamu tahu. Nah, kalau di dalam sholat, dalam sujud, kamu berdoa dengan bahasa yang kamu ketahui, tetapi jangan sampai dilafatkan oleh lisanmu, tapi doa di dalam hati. Kalau di luar sholat kamu boleh berdoa uh, untuk anak menjadi soleh. Kata penanya, anak punya ponakan kira-kira empat setengah tahun. Dia pernah bertanya kepada anak, apakah Rasul seperti kita pada umumnya? Eh, jawabannya, ya Rasul seperti kita pada umumnya dalam satu sisi, yaitu sisi kemanusiaannya ya makan, ya minum, ya lapar kalau nggak makan, ya haus kalau nggak minum, ya ngantuk kalau nggak tidur, ya tidur pada waktunya, ya bangun pada waktunya, ya ke eh, ke kamar kecil pada waktunya untuk buang air besar, buang air kecil, ah, seperti kita sebagai manusia biasa ya terluka kalau ditusuk ya, uh, dan jatuh kalau kalau dijebak dengan alat penjebakan nah, bisa terperosok kepadanya karena nggak tahu perkara gaib Rasul ya uh, seperti kita dalam sisi kemanusiaannya tetapi beliau tidak seperti kita dalam sisi kedudukan sebagai orang yang mendapatkan wahyu Anak itu tanya lagi bagaimanakah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wujud Allah itu hanyalah Allah yang tahu. Karena wujud Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sementara kebesaran dan keagungan Allah itu tidak bisa diukur oleh apapun. Kebesaran Allah dan keagungan Allah itu lebih lebih daripada segala apa yang kita bayangkan, apa yang kita eh, eh, kirakan. Eh, maka karena kebesaran dan keagungan Allah itu tidak bisa diukur, maka wujud Allah tidak serupa dengan apapun dari selain Allah. data penanya adakah sholat sunnah ba'da dan Qobliya yang waktunya terlarang? Ya, waktu eh, terlarang eh, Qobliya ataupun Ba'diya itu ialah pada tiga waktu utama. Waktu pertama waktu tenggelam pas tenggelamnya matahari itu terlarang sholat apapun padanya. Kedua, waktu pas terbitnya matahari itu terlarang. Ketiga, waktu pas matahari di tengah-tengah sehingga tidak ada bayangan itu juga terlarang. Nah, kata eh, penanya, bagaimana nanti di persidangan Allah kalau kita mendolimi hewan atau tumbuhan sengaja maupun tidak sengaja Ya Allah maha tahu kalau tidak sengaja. Allah maha rahman dan rahim. Allah mengampuni hambanya yang tidak sengaja. Adapun kalau sengaja mendolimi hewan dan tumbuh-tumbuhan, maka akan diadili, uh, eh, akan diadukan di hadapan Allah di yaumul juga sebagaimana kedoliman terhadap sesama manusia. Ya, maka dari itu uh, jangan meremeh-remehkan masalah ظالما والله أعلم بالصواب إلى هنا يا إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته